Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kembali membaca fatwa arkanil Islam, maka ada dua poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama berkenaan dengan contoh uh, Al-Jihah Munfakkah ya, di pertemuan yang lewat. Ya, kita sampaikan contoh yang lain adalah berkenaan dengan masalah memberi pengemis. Dan di kesempatan kali ini saya ingin bacakan perkataan Sayyid Nuthamin yang kemarin kita ceritakan. Tepatnya uh, hal ini dibahas oleh beliau di tafsir surat Al-Baqarah ketika membahas eh, ayat yang ke-177 dari surat Al-Baqarah yaitu laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyiq wal maghrib maka di sana terdapat uh, kalimat uh, <clears throat> wa atal mala ala hubbihi dawil kurba wal yatama wal masakina wa binasabil wasa'ilin dan memberikan harta yang dicintai kepada di sejumlah orang di antaranya adalah asailin para pengemis. Maka di kandungan ayat atau di fawaid ayat ya, maka saya menutupi rahimullah taala mengatakan ya, bahasanya ayat ini menunjukkan bahasanya memberi pengemis itu minal biri itu termasuk amal kebajikan wa ingkana meskipun si pengemis tersebut sebenarnya adalah orang yang tidak layak untuk dibantu karena dia orang yang berkecukupan. Namun memberinya itu tetap tergolong amal kebajikan li umumi kaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala yang bersifat umum wasailin dan memberikan harta yang disukai kepada orang yang meminta-minta. Jika ada orang yang bertanya, jika pemberi harta kepada orang yang meminta-minta adalah memang ahlul biri, orang yang baik, maka bagaimanakah mengkompromikan hal ini? Jika pemberi ya, memberikan kepada peminta-minta itu adalah termasuk kebaikan, bagaimanakah mengkompromikan hal ini dengan at tahdir min su'alinas? Dalil-dalil yang menunjukkan terlarangnya minta-minta. Maka jawaban beliau Ibnu Saimin rahimallahu taala annahu la mu'aradata, tidak ada pertentangan antara dua hal ini. Antara memberi peminta-minta itu bagian dari kebaikan dengan e, meminta-minta itu satu hal yang jelek. Ini tidak bertentangan. Kenapa? Li'anal jihata munfakkah. Karena sasaran dari dalil dua jenis dalil ini berbeda. Hadi, e, dalil yang memuji yaitu memuji, memberi, peminta, pemberi, pengemis, maka itu dalil ditujukan kepada mukti. Ya, dalil ini ditujukan diarahkan kepada pemberi. Sedangkan dalil yang yang melarang keras, yang mengancam, yang menakut-nakuti, meminta-minta, maka dalil ini ditujukan kepada asail asail al muqta adalah pengemis dan orang yang diberi maka sasaran dalilnya beda dalil memuji memberi orang yang meminta itu tertuju kepada pemberi sedangkan dalil yang melarang mengemis itu tidak ditujukan untuk pemberi namun itu ditujukan kepada peminta-minta. Maka orangnya beda. Ini dalil ditujukan kepada si A, ini, ini dalil ditujukan kepada si B. Jadi ini bukan dua hal yang bertentangan. Fa'idha infakat al-jihatu fala ta'arudha. Jika sasarannya beda, ada dua jenis dalil, ada dua jenis dalil, sasarannya beda. Ini ke, ke selatan, ini ke utara, berarti tidak bertentangan. Bertentangan itu jika sama-sama ke utara, namun ini bilang A, itu bilang B, nah, itu baru bertentangan. Oleh karena itu jika Anda orang yang mubtala biadil mihna, orang yang punya profesi semacam ini, profesinya ngemis. Fa'atihi idha sa'alaka. Maka jika dia minta pada Anda dan ada sesuatu yang bisa Anda berikan, silahkan berikan kepadanya. Thu'man sahhu. Kemudian berilah dia nasihat dan saran. Dan ingatkan dia bahaya meminta-minta. Sehingga Anda bisa ya, mengumpulkan dua hal. Memberikan harta dan memberikan nasihat kepada peminta-minta. Karena sebagian orang waliyadubillah kita tahu secara yakin atau minimal sangkaan kuat kalau dia sebenarnya adalah orang yang berkecukupan, namun dia tetap saja minta-minta. Sehingga dia itu sa'ala nasa, minta-minta pada banyak orang takathuran untuk memperkaya diri. Ini contoh eh, demikian eh, penjelasan saya Nuzaimin di tafsir surat Al-Baqarah untuk ayat ke-177 sebagai penjelasan tambahan untuk istilah al-jihatu munfakkah. Sasarannya berbeda sehingga tidak bertentangan. Ya, sedangkan kemarin kita baca di Fatwa Arkanil Islam ya, berkenaan dengan masalah utang dan kewajiban zakat. Kewajiban zakat itu tertuju pada harta, sedangkan kewajiban membayar hutang itu tertuju pada azimah pada tanggung jawab seorang yang berhutang. Maka ini al-jihatu menfakah, maka sasarannya berbeda, ya, maka tidak bertentangan. Sehingga ya, memiliki utang itu bukan alasan untuk menghilangkan ya, kewajiban membayar zakat. Kemudian poin yang kedua yang ingin saya tambahkan berkenaan dengan uh, bacaan atau ya, <clears throat> atau doa ya, menjelang berbuka ya, atau doa ketika berbuka ya, <clears throat> yang kemarin kita dapatkan di fatwa arkanil Islam di pembahasan tentang masalah puasa ya, maka disampaikan oleh Sa'id bin rahimallahu taala bahasanya ya, buka itu bisa Allah malakasumtu bisa juga zahabat zoma'u dan untuk doa menjelang berbuka bahkan dikarang sendiri apa yang terlintas di dalam hati itu juga boleh. Nah, namun di tempat yang lain ya, yaitu di di tempat yang lain ada penjelasan yang sedikit berbeda dari e, Ibnu Zaimin rahimallahu taala. Tempatnya di e, buku Al-Liqaat Ar-Ramadaniyah. <clears throat> di halaman ke-67 Sayyid Zaimin menjelaskan bahasanya e, bacaan dhahabadz dhamma'u itu tidak mutlak di setiap keadaan. Namun Dahaba dhamma'u itu kalau beliau di sini dibaca manakala buka puasa di musim panas. Dan tidak berlaku ya, untuk buka puasa di musim dingin atau musim hujan. <clears throat> ya, ada pertanyaan, saya bacakan eh, lengkap teks pertanyaan dan jawabannya apa doa yang maksur dari Nabi engdal iftar ketika berbuka atau menjelang berbuka. Jawaban beliau al adiyah al waridatu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fil iftari laisat fi sahihain wala fi ahadihima. Doa dari Nabi tentang buka puasa itu hadisnya tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim ataupun salah satu dari keduanya. lakin hafiz sunan non adanya di kitab sunan minha di antaranya <clears throat> Allahumma lakasumtu wa ala rizkika tu riwayat Abu Dawud. Dan beliau memberikan sarah penjelasan singkat untuk bacaan ini Allahumma lakasumtu hada ikhlasun maka ini menunjukkan ya, ikhlas wa ala rizkika tu dengan rizkimu ya Allah aku berbuka hada syukrun lillahi azza jal ini menunjukkan ungkapan syukur kepada Allah. Kemudian wa warada aidan fima idashtadda al-haru. Dan juga terdapat juga bacaan manakala kondisi puasanya itu panasnya demikian teriknya wa aftara saim kemudian orang yang berpuasa itu berbuka maka membaca dhahaba dhamma'u wabtalatil uruku wa sabatal ajaru insyaallah. Yang juga riwayat Abu Dawud. Maka diriatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengucapkan kalimat ini ketika berbuka. Wahadal hadisu wadihun annahu kana fi yaumin syadidil hari. Dan hadisnya gamblang, yaitu gamblang dari sisi makna, bahwasanya itu berlaku untuk hari di mana puasa ketika itu sangat-sangat terik. Sehingga sampai urat-urat pun basah. Sehingga haus pun terjadi. Haus yang sangat pun terjadi. Fa'idha syariba. Maka jika telah minum. Barulah mengucapkan. Dahaba dhamma'u abtalatil uruku Wa ajru insyaallah. Maka sabatal ajru ada ganjaran. Ganjaran di sini adalah ganjaran puasa dan ganjaran kesusahan karena kehausan. Demikian eh, perkataan saya Thaimin di sini. Maka kalau di Fatah Arkanil Islam mutlak beliau tidak me menyampaikan bahwasanya bacaan zuma Zahabat zuma'u itu ya, tidak beliau sampaikan khusus di waktu tertentu. Ya, maka menunjukkan mutlak bisa dibaca di setiap waktu di apapun kondisi harinya. Namun di liqaat Ramadaniyah dia mengatakan bahasanya bacaan dhahaba ma'u wabtalatil uruku itu tidak dibaca di setiap hari-hari puasa namun itu khusus manakala ya, cuacanya demikian teriknya, demikian hebatnya. Dan kata beliau itu jelas, itu untuk cuaca yang terik dengan alasan, dengan pertimbangan makna ada zahabat ya, dhamma'u wabtalatil uruku. Nah, ini menunjukkan kalau itu cuacanya demikian, terik demikian panasnya sehingga kalau cuacanya dingin-dingin saja atau biasa-biasa saja, maka uh, tidak berlaku bacaan zahab dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Maka di tempat yang lain ternyata beliau khususkan uh, bacaan ini untuk untuk hari-hari tertentu saja. Kemudian kita kembali ke fatwa Arkanul Islam. Inilah uh, pertemuan yang keenam untuk kajian fatwa Arkanul Islam masih di pembahasan tentang masalah zakat. Ya, poin selanjutnya, apakah dalam hewan ternak yang diberi pakan selama setengah tahun terdapat kewajiban zakat? Qala rahimallahu taala hewan ternak yang dikasih pakan selama setengah tahun kamilan utuh tidak ada kewajiban zakatnya. Karena zakat binatang ternak tidaklah wajib kecuali jika binatang tersebut sa'imah. Dan ini pendapat jumhur fukoha mayitas ulama fikih mensyaratkan harus sa'imah. Sa'imah artinya binatang tersebut digembalakan. Di padang gembalaan yang ya, milik umum ya, digembalakan di padang gembalaan yang Allah tumbuhkan rerumputannya fil arti di satu bagian bumi. Digembalakan selama satu tahun atau lebih dari setengah tahun. Dan tentu tolak ukur tahunnya adalah hijriyah. Maka eh, maka minimal kurang lebih ya tujuh bulan itu digembalakan, sisanya dikasih pakan. Adapun hewan ternak yang dikasih pakan di sebagian tahun atau genap satu tahun, pas satu tahun, maka tidak ada zakat padanya. Sehingga kalau berdasarkan pendapat jumhur ulama ini, ya secara umum, ya kalau di tempat kita tidak ada peternakan sapi atau kambing yang kena ya, kena zakat ya, karena rata-rata ya dikasih pakan bukan dikembalakan ila idza mu'ad ila idza kana mu'addatan litijarah kecuali jika disiapkan untuk diperjualbelikan. Artinya kecuali untuk penggemukan ya. ya ada kemudian model ternak penggemukan dibeli, dirawat sampai gemuk dijual dan seterusnya. Nah, itu kena zakat perdagangan. Maka hewan ternak semacam ini laha hukmu zakatil arodi. Untuknya ketentuan zakat barang perdagangan. <clears throat> Maka jika untuk diperdagangkan, maka ada zakatnya. Caranya bihai sutukodar kulasanatin bimatusawi. Ya, maka setahun sekali tukodar ditaksir, dikira-kirakan bimatusawi harganya ini berapa total dari sapi-sapi yang ada, sapi-sapi penggemuan yang ada yang mau dijual ini ya, harganya berapa ya, pakai taksiran ini ada sekian puluh ekor atau sekian ratus ekor thumma yukhoju kemudian dikeluarkanlah sebanyak ya, rubu usur atau dua setengah persen dari kimahnya ya dari harganya yaitu dua setengah persen min dari harga sapi tersebut Ya, kemudian e, kasus selanjutnya saya membeli tiga tahun yang lewat satu rumah tentu dengan pekarangannya dan di pekarangannya alhamdulillah terdapat tiga ya, tiga batang korma yang berbuah minau'ai dari dua jenis tiga batang tadi ada dua jenis korma dan ada padanya buah korma yang banyak maka apakah saya punya kewajiban zakat perkebunan. Dalam keadaan demikian, jika jawabannya iya, maka perlu diketahui bahasanya banyak orang tidak tahu, jidan sangat-sangat tidak tahu hukum ini. Oleh karena itu aku tanyakan sebuah pertanyaan tentang hal tersebut. Ya, kaifa bagaimanakah cara aku mengetahui sampainya nisab ataukah tidak sampai nisab padahal ya hasil kurma tersebut telah saya panen khorofan betul-betul sudah saya petik. Ini kejadiannya sudah kemarin, panennya sudah kemarin, sekarang sudah habis. Sudah di, sudah habis. Gimana menjakatinya? Padahal kemarin nggak ditimbang. Ya, lalu gimana caranya? Yang kedua, bagaimanakah cara memperkirakan zakatnya? Wahal tudfa min kulinauin, apakah diserahkan di setiap jenis dengan e, nisbatnya dengan ataukah digabungkan sebagian dengan yang lain kemudian dikeluarkan dari ya, dari satu jenis saja. Ini ada dua jenis kurma apakah nanti sendiri-sendiri sesuai dengan persentasenya. Oh, misalnya kewajiban zakatnya totalnya 10 kilo berarti nanti ini 5 kilo, ini 5 kilo ataukah dicampur, kemudian 10 kilo diambilkan dari salah satu jenisnya. Dan bolehkah aku bayarkan, kuserahkan zakatnya dengan bentuk uang? Dan apa yang harus aku lakukan berkenaan dengan tahun-tahun yang lewat yang belum saya bayarkan zakatnya? Maka jawaban beliau rahimallahu taala, apa yang disampaikan oleh penanya tidak diketahuinya hukum ya, tentang hukum tentang pohon korma yang ada di pekarangan rumah ini tidak diketahui banyak orang itu satu hal yang benar. Banyak orang punya tujuh batang koma atau sepuluh atau lebih atau kurang dan hasil buahnya itu sudah menyampai di shop. Namun mereka tidak tahu kalau semacam ini ada zakatnya. Banyak orang mengira zakat perkebunan zakat korma itu hanya berlaku kalau ada kebun khusus. Punya kebun khusus korma. Fakot saja. Kalau cuma sekedar ya pohon korma yang tumbuh di pekarangan, maka tidak kena kewajiban zakat. Demikian anggapan banyak orang. Terus kemudian punya ladang korma, khusus ladang korma. Nah ini anggapan yang tidak benar. Benar bagaimana zakat untuk hasil uh, untuk buah pohon korma itu berlaku baik itu kebun ataukah itu pekarangan rumah. Gimana tuh cara ngukurnya? Cara uh, ngukurnya wa ala hada berdasarkan hal ini maka hendaknya orang tersebut mendatangkan orang yang punya keahlian untuk mentaksir hasil dari pohon koma ini apakah sampai nisab ataukah belum karena sudah panen sudah habis ya maka datangkan ahli taksir pohon yang semacam ini bentuknya keadaan batangnya keadaan daunnya ini ya, bisa ditebak hasilnya berapa kilo Faidah balagha nisab, jika ternyata telah sampai nisab, wajib baginya untuk membayarkan zakatnya. Nah, kemudian uh, fa, uh, walakin kaifa yuzakihi wa huwa yakhifuhu. Namun bagaimanakah cara menzakatinya wa yakhifuhu dan dia telah memetiknya. Sebagaimana disampaikan oleh penanya, maka ara saya berpandangan anau fi misli hadil halah dalam kondisi ini ya, adalah tuqaddaru qimatun nakhli maka diperkirakanlah harga kormanya wa yukhraju kemudian dikeluarkanlah nisful usur min qimatiha 5% dari harganya li'anna dzalika ashal alal malik karena itu dia lebih mudah bagi si pemilik, ditambah lebih manfaat bagi orang yang membutuhkannya. Yakni ta'at darahim anfa' li muhtaj, yaitu memberikan dalam bentuk uang lebih manfaat bagi si miskin. Uh, wa taqwimuha bidarahim, kemudian mentaksirnya uh, bidarahim dengan uang lebih mudah bagi pemilik. Pemikdaru zakat dan kadar zakatnya adalah 5%. Lain hanya dengan zakat harta, ya, itu adalah dua setengah filmiah persen. Akan tapi khusus ini zakatnya adalah khamsah filmiah 5 persen. Li'ana tah karena karena ini adalah zakat hasil perkebunan dan bukan zakat hasil Ya, zakat perdagangan. Jadi ketika itu sudah dalam bentuk uang, ya maka beliau kemudian ya sudah pakai taksiran dari harganya. Kira-kira kemarin uang yang didapatkan itu berapa? Wa amma ma minas sanawat adapun tahun-tahun yang lewat yang belum dibayarkan zakatnya karena tidak tahu maka fa'ina yukodar al-an, maka saat ini ditaksir. Finapsihi sendiri. Kam berapa banyak yudhanu yang bisa kita sangka hasil dari ya, buah tersebut di tahun-tahun yang lewat, kemudian dibayarkan zakatnya saat ini. Dan tidak ada atasnya dosa dalam kasus yang lewat, karena belum bayar zakat, karena tidak dia tidak tahu akan tetapi wajib tetap untuk membayarkan zakat tahun-tahun yang lewat. Ya, maka ketika orang itu ngemplang pembayaran zakat ya, atau tidak membayar zakat selama sekian tahun, boleh jadi zakat pertanian ataukah zakat perdagangan, ya, belum dia bayarkan setelah sekian tahun, maka meskipun alasannya tidak karena tidak tahu, itu tetap wajib dibayarkan. Selama lima tahun tidak pernah bayar zakat karena tidak tahu kalau ada kewajiban zakat. Maka saat ini uh, wajib wajib dibayarkan lima tahun tersebut. Adapun karena tidak tahu, tidak tahu di sini dampaknya cuma tidak dosa. Selama lima tahun kemarin tidak bayar zakat itu tidak dosa. Namun sekarang ini setelah tahu wajib dibayarkan lima tahun yang lewat yang ditinggalkan. Kemudian nisab emas dan perak dan apa kadar dan berapa kadar sok Nabi kalau pakai kilo. Nisab emas itu eh, standarnya adalah 20 mithqal dan ini sama kalau pakai gram 85 gram. Sedangkan nisab perak itu standarnya adalah 140 mithqal. Dan itu sama dengan bidarahim fidda Saudiyah dengan dirham perak Saudi itu sebanyak 56 real. Adapun kadar sok Nabi pakai kilo adalah 2 kilo dan 40 gram. Dengan standar ya, gandum yang berat. Gandum yang berbobot. Kemudian ada seorang yang punya beberapa anak perempuan. Telah dia berikan kepada anak perempuan tersebut perhiasan. Dan total perhiasan-perhiasan tadi kalau disatukan itu sampai nisab. Itu 85 gram. Wah, luar biasa. Oh, ini emas, eh, ini kalung, gelang, cincin, eh, eh, anting-anting. Ini anak satu, anak dua. Ah, mungkin ada sekian anak di total itu emasnya 85 gram tersebar di antara sekian anak perempuannya sedangkan perhiasan masing-masing anak tersebut bimufrodiha kalau sendiri tidak sampai nisab nah apakah dikumpulkan semua perhiasan tadi kemudian dizakati ataukah tidak maka jawabannya jika dia berikan perhiasan emas tersebut ala sabili ariyah dengan status dipinjamkan. Orang tua ngasih, ngasih pinjaman kepada anak gadisnya. Maka ya, maka berarti perhiasan tadi adalah milik orang tua dalam hal ini milik bapaknya. Wajib atas bapak untuk mengumpulkan perhiasan-perhiasan tadi semuanya, jika memang telah sampai nisab, wajib dia bayarkan zakatnya. Kemudian yang kedua, jika dia berikan pada anak gadisnya perhiasan tersebut ala annahu milkun lahunna dengan status hak milik si anak gadis maka tidaklah wajib mengumpulkan semua eh, perhiasan masing-masing darinya tidaklah perlu dikumpulkan digabungkan dengan perhiasan yang lain karena masing-masing dari anak-anak gadis tersebut memiliki perhiasan tersebut bersendirian tanpa yang lain. Nah, maka berdasarkan hal ini, maka jika perhiasan satu anak perempuan ini sampai sampai nisab, nah itu barulah wajib dia zakat. Jika tidak, maka tidak ada kewajiban zakat. Maka di sini kita jumpai pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Rahimullah rahimallahu taala bahasanya perhiasan emas yang dipakai di badan yaitu terkena zakat manakala sampai nisab. Dan dari pendapat sebagian ulama dalam masalah ini dan ini menyelisihi pendapat jumhur. Ya, jumhur ulama mengatakan bahasanya perhiasan perempuan yang dipakai berupa gelang, ya, cincin, anting-anting dan yang lain, ya, itu meskipun sampai nisab tidak terkena kewajiban zakat. Ya, namun pendapat yang dimulai oleh Sayyid Thaimin pendapat yang lain yaitu tetap kena zakat jika sampai nisab. Di sini kita jumpai pelajaran bahasanya eh, semata-mata pendapat jumhur mayoritas ulama itu bukan berarti jaminan itu pendapat yang kuat. Di sini kita jumpai beliau mengerti kalau ini jumhur namun ya, beliau kuatkan pendapat yang lain karena dirasa itulah yang lebih dekat kepada dalil. Dan tadi emas ya ya emas yang ada di tangan anak perempuan eh, apakah eh, apakah itu wajib dibayari zakatnya atau tidak? maka melihat status penyerahan jika itu pinjaman dari si bapak kepada anak-anak perempuannya ya maka itu berarti milik si bapak ya, maka disatukan di antara semua anak perempuan yang ada jika sampai nisab wajib dibayarkan zakatnya jika statusnya hibah dan hadiah yaitu milik masing-masing anak kalau belum sampai nisab ya berarti tidak ada kewajiban zakat Kemudian jika ada seorang telah menyerahkan zakatnya kepada orang berhak menerima zakat, kemudian orang tersebut menghadiahkan benda tadi kepadanya. Sum'ahta lahu man akhodaha. Maka orang yang mengambil zakat tadi kemudian menghadiahkannya kepada yang membayar, kepada yang membayar zakat. Fahal yakbaluha, maka apakah boleh diterima? Maka jika seorang menyerahkan zakatnya, dia serahkan pada orang yang berhak menerimanya, kemudian orang tersebut menghadiahkannya, maka tidak mengapa. Maka menerimanya tidak mengapa dengan syarat tidak ada muatoah, tidak ada kesepakatan, ya, tidak ada kong kaling kong. Nanti saya bayarkan zakat, namun ya, di rumahmu sehari saja ya, ya nanti hadiahkan kepada saya. Meskipun karena dalam rangka untuk uh, eh, satu dari'ah menutup jalan orang untuk akal-akalan dan bikin kesepakatan maka sikap yang lebih hati-hati adalah tidak menerimanya. Kemudian apakah diperbolehkan seorang itu menyerahkan sebagai ganti dari zakat duit diganti dengan baju diganti dengan pakaian atau semacam itu. Dan zakat itu duit, zakat tabungan, ya, zakat duit mengendapnya. Nah, ini, diserahkan pada orang miskin, tidak dalam bentuk duit, namun dalam bentuk baju koko dan sarung. Ya, dan dibagikan kepada fakir miskin. Bolehkah semacam ini? Jawabannya tidak boleh. Pada dasarnya kalau zakat yang dizakati itu duit ya yang dibagikan duit dan seterusnya. Kemudian idakan nama ma'ad jika bersama emas itu terdapat almasun, terdapat intan atau semacam itu, bagaimanakah cara mengukur zakatnya, memperkirakan zakatnya? Maka yang mengukur, memperkirakannya adalah ahlul khibrah, orang yang memang ahlinya. Sehingga teknisnya tidaklah dia bawa emas yang bercampur dengan intan tadi dibawa kepada pedagang emas atau tukang emas supaya bisa mereka lihat apakah emas di sini ya, itu berapa kadarnya apakah sudah sampai nisab ataukah belum sampai nisab maka jika belum sampai nisab maka tidak ada zakatnya kecuali jika dia punya emas yang lain yang bisa menyempurnakan nisab dengannya Watu kodak matu dahab maka kemudian diperkirakanlah harga dari emas yang bersama intan tadi, kemudian dibayarkanlah zakatnya. Dan zakatnya adalah rubuh usur dua setengah persen. Ya, maka yo ini emasnya sudah sudah sampai nisab 85 gram. Terus kemudian kewajiban zakatnya dua setengah persen. Dua setengah persennya sekian gram, ya nanti ini harganya ya, sekian rupiah maka kemudian dibagikan dalam bentuk ya, harganya tersebut ya, karena emas dengan perak eh, emas dengan uang itu dianggap sama maka boleh diganti dengan ya, dengan uang kertas ini menjakati emas boleh dibayarkan dalam bentuk uang kertas lain halnya kalau orang zakati uang kemudian dibagikan dalam bentuk sembako, beras, supermi, nah itu tidak boleh. Tadi atau tadi disampaikan dalam bentuk kain, baju koko dan sarung, tidak boleh. Eh, zakat eh, zakat untuk eh, uang kertas, ya bentuknya uang, bentuknya adalah bentuk yang semisal dan apa hukum menyalurkan zakat untuk bangun masjid? Dan apa itu dan siapa itu definisi orang fakir? Tidak diperbolehkan membayarkan zakat kecuali pada delapan golongan yang Allah sebutkan. Karena Allah menyebutkan delapan golongan tersebut ala sabil hasar dengan status pembatasan dengan menggunakan kata-kata innama hanya ditujukan pada delapan golongan ini. Innama sotakat maka sodakoh itu zakat inama hanya diperuntukkan untuk fakir, miskin, amil zakat, mu'allafati qulubuhum orang yang dijinakkan hatinya dan untuk membebaskan dari e, eh, firikob, perbudakan, orang yang terlilit utang, itu dan berdasarkan keterangan yang lewat, orang terlilit utang yang dia masih hidup. Ya, bukan orang yang terlilit utang yang sudah meninggal dunia. Dan visabilah serta Ibnu Sabil ini kewajiban datang dari Allah. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Oleh karena itu maka tidak boleh menyalurkan zakat untuk bangun masjid. Untuk pula kegiatan pengajaran ilmu. Dan semacam itu. Adapun sedekah sunnah maka yang terbaik disalurkan fim wa anfa dalam pembiayaan-pembiayaan yang paling manfaat, yang paling besar manfaat dan faedahnya. Adapun pengertian fakir yang berat untuk mendapatkan zakat adalah orang yang tidak mendapatkan harta yang mencukupinya dan mencukupi keluarganya yang dia tanggung nafkahnya. Limudati sanatin untuk jangka waktu satu tahun. Dan tolak ukur miskin ini bihasa zaman wal makan tergantung zaman dan tempatnya. Maka boleh jadi serbu rial di satu zaman, di satu tempat itu kaya, dan di zaman dan tempat yang lain tidak teranggap kaya, karena demikian mahalnya harga barang-barang kebutuhan pokok, atau karena hal semacam itu. Ya, maka definisi fakir atau miskin, kalau fakir orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan kebutuhan pokoknya untuk dia dan anggota keluarga yang wajib dia nafkahi dalam eh, dalam jangka waktu satu tahun selama satu tahun dia itu punya duit berapa kebutuhan dia itu berapa sedangkan harta dia punyanya berapa nah kok kurang dari kebutuhannya nah itu maka kebutuhan satu tahun itu ya, ditutupi pakai duit zakat maka ya, standar kitab-kitab fikih zakat yang dibayarkan kepada orang miskin itu untuk kebutuhan satu tahun. Bukan untuk kebutuhan satu bulan. Setelah eh, kemudian bulan yang kedua kelaparan, tidak, tidak seperti itu. Oh, dia punya kebutuhan dia satu tahun, berapa? 15 juta misalnya. Ya, duit yang dia miliki cuma 5 juta maka zakat yang perlu diberikan kepada fakir ini 10 juta. Ya, zakat yang perlu diberikan kepada fakir ini 10 juta. Maka tolak ukurnya kebutuhan satu tahun. Dan di sini disampaikan yang namanya tolak ukur miskin itu tidak pakai mbak, ya, tidak pakai tolak ukur besaran penghasilan. Namun tadi kecukupan sesuai dengan zaman dan tempat orang punya penghasilan sekian, jadi di satu di kampung, wah ini dia kaya. Ya. Di Jogja, di, di kota, dia miskin dengan penghasilan yang sama. Maka penghasilannya sama. Di kampung itu kaya raya, jadi orang kaya. Kalau seperti itu, dibawa ke Jakarta jadi orang miskin. Kalau cuma segitu. Oh, dia punya penghasilan sebulan 3 juta. Itu kalau dipakai ya, di pelosok Gunung Kidul, wah itu kaya-kaya. Penghasilan 3 juta. Dibawa ke Jakarta, wah itu cuma UMR. Nah, itu miskin atau bahkan kurang dari UMR. Maka tolak ukur kekayaan atau kemudian fakir dan miskin itu adalah kifayah kecukupan dan bukan e, bukan angka tertentu dan bukan besarnya penghasilan. Orang yang berpenghasilan besar itu belum tentu kaya. Orang yang gajinya uh, besar itu belum tentu kaya. Ya, maka tolak ukur kaya dan miskin kecukupan dan bukan penghasilan. Ya, penghasilannya dalam sebulan 10 juta tinggal di Jogja. Namun istrinya 4, anaknya 40. Nah, Misalnya, maka 10 juta tadi miskin orang itu. Gaji 10 juta standar Jogja tadi miskin. Kenapa? Istrinya 4, anaknya total 40. Nah, makan semua. Maka itu miskin. Jadi telah ukur kaya dan e, kaya dan miskin tidak kemudian lihat gaji dia berapa sebulan. Nah, bukan demikian cara ukurnya, tapi kebutuhan dia berapa, pendapatan dia berapa. Cukup enggak itu dengan uh, cukup enggak itu untuk kebutuhannya? Nah, kemudian apakah wajib zakat untuk mobil yang disiapkan lil ujro untuk disewakan? Ya. Demikian juga mobil al Khosoh pribadi. Itu ada zakatnya ataukah tidak? maka mobil yang disewakan oleh seseorang linakal untuk transportasi. Ini. Atau demikian juga mobil pribadi yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri, seluruhnya tidak ada zakatnya fiha untuk harga mobil itu. Tidak ada zakat untuk harga mobil. Beli mobil meskipun itu harganya 500 ya juta, itu tidak ada kewajiban zakatnya. Tidak ada kewajiban zakat. Ya. Karena apa? Karena beli mobil harga 500 juta. Ini tidak ada kewajiban zakat. Namun in nama zakat itu hanyalah kewajiban zakat dalam upah yang didapatkan dari membisniskan mobil tadi. Ya. Mobilnya eh, dia jadikan sebagai taksi online atau apa. Nah, Ah, kemudian dia dapat penghasilan karenanya. Nah, penghasilannya itu yang mungkin kena zakat. Saya katakan mungkin kena zakat karena nanti untuk pasti kena zakatnya nanti ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, upah tersebut apa penghasilan dari uh, dari membisniskan bisnis transportasi tadi itu kena zakat manakala sampai nisab dengan sendirinya atau jika digabungkan dengan uang yang lain yang dia miliki. Kemudian genap satu tahun. Kalau sedang, kalau nggak genap satu tahun karena sudah dipakai untuk ini dan itu, ini setelah pas satu tahun, tidak sampai uh, ya, tidak sampai kemudian bertahan di atas nisab selama satu tahun, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Atau begitu dapat duit kepakai untuk beli ini, beli itu, Nah, akhirnya tidak ada yang tersisa, tidak ada uang yang mengendap, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Ya, ada kewajiban zakat dari bisnis transportasi tadi, manakala uang yang didapatkan itu ternyata nganggur, tidak kepakai, akhirnya mengendap. Setelah mengendap sampai nisab, setelah sampai nisab ditunggu satu tahun. Selama satu tahun tidak pernah kurang dari nisab, baru kena ya, kewajiban zakat. Demikian juga ikarat aktiva tetap. Ya, mobil tentu aktiva bergerak, harta bergerak. uh, harta diam. Boleh jadi bentuknya tanah, boleh jadi bentuknya rumah permanen. Yang itu disiapkan untuk disewakan, misalnya rumah yang disewakan, kemudian rumah yang dibuat kamar-kamar untuk dikoskan, laisa fiha zakatun, tidak ada zakat pada harga rumah. Meskipun rumah ini harganya satu miliar, ya, maka tidak ada zakat pada harganya. Ini nama zakat fi ujrotiha. Zakat itu cuma ada pada ya, penghasilan yang didapatkan dari rumah tersebut. Itu pun nanti pakai tahapan-tahapan. Kalau kepakai untuk makan, ya sudah selesai. Tidak ada zakatnya. Habis untuk makan, untuk ini, tidak ada zakatnya. Kalau kena zakat mana? Kalau mengendap. Mengendap itu pun juga tidak langsung kena zakat, nunggu sampai nisab. Begitu sampai nisab juga belum langsung kena zakat, nunggu satu tahun dengan perhitungan hijriah. Lebih jelas lagi pada pembahasan selanjutnya hukum zakat rumah yang dikontrakkan, yang disewakan maka rumah yang disewakan jika memang disiapkan dimaksudkan untuk penyewaan dan untuk wal istiqlal dan dimanfaatkan maka tidak ada zakat pada harga rumah ya, wa inama zakatu namun zakat itu fima yahsulu fiha minal ujra itu hanya ada pada uang sewa yang didapatkan jika telah genap satu tahun dari transaksi sewa maka jika belum genap satu tahun dari uh, dari akad, maka tidak ada zakatnya. Misalnya, ada orang menyewakan satu rumah dengan harga sepuluh ribu rial. Kemudian dia menerima pembayarannya separuh dulu. Ya, yakbitu minha khamsa. Dia terima lima ribu rial saat transaksi, saat teken kontrak. Fayung fiku, fayung fiku halalu 5000 rial itu dia belanjakan. Kemudian dia menerima lima ribu rial yang kedua saat separuh setengah tahun. Lalu dia belanjakan. Kebelatama misalnya sebelum genap mengendap selama satu tahun. Maka tidak ada zakatnya hina idin pada saat itu. Karena harta ini belum genap satu tahun. Akan tapi jika rumah itu memang dimaksudkan untuk dijual. Kemudian dia tunggu rumah itu. Ya, Wayang tadir pihak aribah dan dia mau cari untung dengan penjualannya. Ya, dia beli dengan harga 500 juta. Dia ya maunya jual mau dilepas kalau 700 juta misalnya. Akan tapi dia mengatakan selama ya, madamat lam tabi atau lam tuba Selama belum laku terjual, maka saya sewakan. Maka dalam kondisi ini, karena ini maksudnya adalah rumah investasi, rumah yang mau dijual, tujuannya mau dijual, namun belum ketemu pembeli yang cocok. Selama belum ketemu pembeli yang cocok, disewakan. Ya, maka ini rumah ini mau dijual. Dan maka dalam kondisi ini tajibu alih zakat fikimatidar. Maka ada kewajiban zakat dari pada harga rumah tersebut. lika fi ujratiha. Dan ada zakat pula dari uang sewanya. Uang, uang hasil sewanya. Idatam alihal haul jika genap satu tahun sebagaimana keterangan yang lewat ada kewajiban zakat pada harga rumah dalam kondisi ini karena dia siapkan rumah tersebut untuk dijual. Dia tidak menginginkan untuk mempertahankan rumah tersebut wal istirlal dan memanfaatkannya dan segala sesuatu yang maksudnya adalah dijual watakasab dan mendapatkan penghasilan maka mendapatkan penghasilan dengan cara dijual maka ada padanya zakat yaitu zakat perdagangan. Mengat sabda Nabi alaihi salatu wasalam, amal itu tergantung niatnya. Ini niatnya mau dijual, maka dia kena zakat perdagangan setiap tahunnya. Iya. Terkena zakat perdagangan setiap tahunnya. Rumah ini ya, harga tujuh, uh, harga dia beli 500 juta. Ya, dia beli 500 juta Ya, maka dia tunggu baru baru lima tahun baru laku terjual. Maka ada kewajiban zakat setiap tahunnya. Ya, setiap tahunnya terdapat kewajiban dua setengah persen kali lima ratus juta. Ya, terdapat kewajiban zakat dua setengah persen kali lima ratus juta. Ya, baru terjual eh, setelah lima tahun ya nanti kali lima. Nanti kemudian dia belum bayarkan e, karena tidak ada duitnya, maka belum dia bayarkan di tahun-tahun yang lewat. Setelah laku, maka wajib dibayarkan dikalikan e, dikalikan tahunnya. Pada saat terjual setelah lima tahun, maka kemudian pegang duitnya, maka dua setengah persen kali lima ratus eh, juta kali lima tahun. Fahadaladhi ingdaw amalun, maka orang yang memiliki harta yang dia ingin takasub mendapatkan penghasilan dengan harta tersebut, maka dia berniat dengan apa yang dia miliki harganya, bukan bendanya. Dan harganya adalah darahim, adalah uang, wanukut dan uang. Darahim dirham, wanukut dan uang, wajib adanya zakat. Wa ala hadha berdasarkan hal ini, fayakunu hadha di qasada bihadal bait ati carota. maka orang yang berniat dengan rumah yang dia miliki untuk dia jual, e, wal istiqlal dia manfaatkan untuk dimanfaatkan dalam bentuk penjualan, dia memiliki kewajiban zakat pada harga rumah dan pada uang sewa jika telah genap satu tahun sejak transaksi. Jika itu dibayarkan uang sewanya di awal transaksi. Ya, maka umumnya pembayaran uang sewa di awal transaksi. Ya, maka misalnya eh, awal transaksinya tadi 10 ribu real. Dan ini kena ini uh, ini udah masuk nisab. Lebih di, dari nisab. lebih dari nisab kemudian dipakai dipakai dipakai dipakai genap satu tahun belum sampai mengurangi nisab. Maka setelah satu tahun ya kena, setelah genap satu tahun kena ya, kewajiban zakat. Namun lain halnya kalau tadi bayarnya berangsur, eh, bayarnya tidak sekaligus di awal eh, transaksi dan kesepakatan. Sepakat cuma bayar separuh. Nanti setengah jalan, setengah tahun nanti bayar separuh. Ini kemudian pembayaran pertama dipakai habis. Pembayaran kedua dipakai habis. Adakah kewajiban zakat? Tidak ada. Ya, maka jika orang itu tadi uh, punya rumah, niatnya rencananya dijual, cuma belum ada pembeli yang cocok, selama itu disewakan. Maka kewajiban zakatnya ada dua. Dari uang hasil sewa itu kena zakat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Demikian juga harga rumah ini kena zakat, yaitu zakat perdagangan dan zakat perdagangan itu tahunan. Maka kena zakat perdagangan setiap tahunnya. Kemudian ada orang yang membeli tanah untuk dia tempati. Namun setelah tiga tahun, dia berubah niat. Dia berniat untuk dijual maka apakah ada zakat untuk tahun-tahun yang lewat? Maka jawabannya tidak ada kewajiban zakat untuk tiga tahun yang lewat. Karena selama mama dominasa tahun-tahun yang lewat, dia bermaksud dengannya, dengan tanah itu untuk ditempati. Akan tapi minhin, sejak dia pasang niat untuk dijual, watakasub dan mendapatkan keuntungan, pihak dengan tanah tersebut, fa'inau yan akidu al haul maka disitulah mulailah perhitungan tahun jika telah genap satu tahun ba'dadalika sejak itu maka wajib baginya untuk membayarkan zakatnya Ya, kemudian uh, kita berpindah kepada pembahasan seputar zakatul fitri. Ya, apa uh, hukum mengeluarkan zakatul fitri di 10 hari yang pertama dari bulan Ramadan. Zakatul fitri, zakatul fitri itu disandarkan kepada kata-kata al-fitri. Zakat dan fitri. Maka kata-kata zakat ditempelkan pada fitri. Dan eh, faedah dan hubungan atau manfaat, faedah dari hal ini karena fitru li'anal fitrah karena buka yaitu selesainya kewajiban berpuasa adalah sebab adanya kewajiban zakat. Maka jika buka dari Ramadan adalah sebab adanya kafarah ini, adanya zakat ini, maka kewajiban zakat ini terikat dengan berbuka wala taqaddama alai tidak boleh ya tidak boleh sebelum waktu berbuka dari Ramadan. Berbuka dari Ramadan itu artinya Idul Fitri. Artinya puasa selesai dan puasa selesai dengan tenggelamnya matahari di hari puasa yang terakhir. Oleh karena itu waktu terbaik untuk pembayaran zakat ya, adalah pada hari Id sebelum berangkat sholat. Ba'da subuh sebelum berangkat sholat itu pembayaran zakatul fitri yang paling baik. Akan tapi boleh diajukan satu atau dua hari sebelum Aid Karena dalam hal ini terdapat kelapangan bagi orang yang memberi dan yang menerima. Adapun sebelum itu, sebelum dua hari, maka pendapat yang kuat dari sejumlah pendapat ulama tidak boleh. Sehingga kesimpulannya, Berdasarkan uraian ini, zakatul fitri punya dua waktu. Waktu boleh, yaitu satu atau dua hari sebelum id, dan waktu yang, waktu fadilah, waktu yang dianjurkan. Yaitu pada hari id, pada tanggal satu Sawal sebelum berangkat sholat id. Adapun menunda pembayaran zakatul fitri sampai setelah selesai sholat id, maka ini satu hal yang haram dan tidak sah sebagai zakatul fitri. Namun tetap wajib dibayarkan karena itu hak orang miskin. Tapi statusnya bukan zakatul fitri namun statusnya adalah sedekah dan sedekah berupa bahan makanan pokok. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, siapa yang membayar zakat fitri sebelum salat Id, maka itulah zakat yang diterima. Siapa yang membayarkannya setelah salat Id, maka itu sedekah biasa. Kecuali jika seorang itu tidak tahu datangnya hari Id semisal dia berada di tengah-tengah bariah, ya, tengah-tengah padang pasir, ya, maka dia tidak tahu datangnya riad kecuali belakangan atau semacam itu, maka tidak mengapa membayarkan zakatul fitri setelah selesai sholat id dan itu sah sebagai fitrah, sah sebagai pembayaran zakatul fitri. Maka di sini kita jumpai ada istilah zakatul fitri dan kita jumpai ada istilah fitrah. Tadi di ini baris yang terakhir buat tujzi'u anil fitrati. Dan itu sudah mencukupi dari ya, fitrah atau kalau orang Jawa mengucapkannya fitrah. Ya, maka di sini kita jumpai boleh menyebut zakat fitri dengan sebutan fitrah atau fitrah. Ya, meskipun kalau uh, kalau yang lebih pas fitrah atau fitrah itu nama untuk ya alat yang dipakai untuk membayar. ini ya, yang disebut ya, fitrah atau fitrah bahasa Jawanya ya, itu adalah berasnya. Adapun kewajibannya itu zakatul fitri. Kewajibannya zakatul fitri, beras yang dipakai untuk membayar zakat itu namanya fitrah. Atau dalam bahasa uh, fikih, kita kita fikih disebut fitrah atau orang Jawa nyebutnya fitrah. Ini fitrah saya. Artinya ini beras untuk pembayaran zakatul fitri dari saya. Nah, kenapa zakatul fitri itu disebut dengan fitrah? Atau kemudian beras atau alat yang dipakai untuk bayar zakatul fitri itu disebut fitrah? Karena zakat ini adalah kewajiban individual. Masing-masing orang punya fitrahnya masing-masing. Fitrah mana asalnya adalah asal muasal penciptaan. Nah masing-masing orang itu punya asal muasal penciptaan maka ya, ya, maka ada fitrah untuk masing-masing orang. Ya, kemudian apakah diperbolehkan menambahi zakatul eh, fitri dengan niat sedekah? Ya, kewajibannya 10 kilo, yang dia bayarkan 15 kilo. Tambahan 5 kilo niatnya sedekah. Bolehkah semacam itu? Jawabannya boleh. Naam ya juz diperbolehkan seorang itu menambahi fitrah yang dia bayarkan. Dan dia niatkan apa yang lebih dari kewajiban itu statusnya sedekah. Wamin ya termasuk hal ini adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman ini. Dia punya kewajiban 10 fitrah misalnya. Ya. Lalu dia beli satu kantong berisi beras, satu karung berisi beras. Yang jumlahnya itu ya belum sampai lebih dari 10 fitrah. Kemudian dia keluarkan semuanya anhu untuk dirinya dan keluarganya. Ini satu hal yang diperbolehkan jika dia yakin bahasanya karung beras tersebut Bikodri sesuai dengan kadar apa yang jadi kewajibannya bahkan lebih banyak lagi. Leana kailal fitrati karena menakar beras atau menakar bahan makanan untuk, untuk fitrah itu tidak wajib. Itu tidak wajib. Sehingga yang penting tadi yakin kalau ini ya, sudah namun nakarnya itu bukan sebuah kewajiban menakarnya itu bukan sebuah kewajiban ini beras kemudian ditakar ini fitrah satu fitrah dua fitrah tiga empat sampai sepuluh sisanya ini sedekah saya tidak wajib demikian maka yang wajib yakin kalau ini sudah memenuhi ya, dan dia yakin dia beli dari penjual terpercaya di situ tertulis ini satu karung ini ya, sekian ini ya, sekian kilo 50 kilo misalnya dan ini valid 50 kilo itu angka itu valid dan dia yakin nah padahal kewajibannya ya, misalnya 40 kilo ya, maka kemudian dia bawa satu karung tadi kepada orang miskin ya, lebih dari kewajiban fitrahnya dia niatkan sebagai sedekah. Ini hukumnya boleh. Karena tidak harus menakar. Yang penting yakin kalau itu sudah memenuhi kewajiban. Di anak kailal fitrati laisa biwajibin. Menakar fitrah itu bukan kewajiban. Ilal yuk lama bihi al-qadru kecuali untuk mengetahui kadar. Loh, kalau kadarnya sudah diketahui, berdasarkan informasi dari penjual, maka tidak harus menakarnya. Oleh karena, itu jika kita telah mengetahui bahasanya kadarnya itu muhakkok memang real. Yang ada dalam kantong atau karung beras tadi. Dan kita serahkan kemudian kantongnya atau eh, kantong beras tadi kita serahkan pada fakir. Maka itu tidak mengapa. Kemudian ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh membayarkan zakatul fitri berupa beras selama ada jenis-jenis bahan makanan yang berdalil. Selama jenis-jenis makanan yang berdalil sebagai zakatul fitri maujudatun ada di tempat itu. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Maka di antara eh, bahan makanan eh, bahan makanan yang berdalil yang ada dalam hadis sebagai ya, jelas bisa sebagai alat untuk membayar zakatul fitri adalah koma adalah tamar. Ya, di tempat kita di Jogja banyak tamar. Ya, banyak tamar. Maka sebagian ulama punya kaidah selama ada ya jenis-jenis bahan makanan yang berdalil maka wajib pakai itu, tidak boleh pakai makanan jenis bahan makanan yang lain yang tidak berdalil. Beras tentu tidak berdalil. Yang berdalil itu tamar. Nah, selama di Jogja itu ada tamar, eh, maka pakai pendapat ini tidak boleh bayar zakatul fitri pakai beras, harus pakai korma. Ya, ini pendapat sebagian ulama dalam masalah ini, tepatnya ini madhab resmi Hanabilah. Ya, tempat ini madhab resminya Hanabila. Ya, selama masih ada di situ bahan makanan yang mansus alai yang berdalil maka tidak boleh dengan bahan makanan yang tidak berdalil <clears throat> secara khusus. Maka jawaban saya menurut saya dalam masalah ini betul, betul sebagian ulama mengatakan jika lima jenis bahan makanan pokok yang berdalil itu ada. Dan lima tersebut adalah bur, gandum halus, korma, syair gandum kasar, kismis, dan keju. Itu ada lima yang berdalil. Yeah. Maka jika lima benda ini masih ada di satu daerah, maka zakat fitri tidaklah tujuh usah an ghairiha jika pakai yang lain. Dan pendapat ini 100% menyelisih pendapat yang kedua yang mengatakan diperbolehkan membayarkan zakatul fitri dengan lima benda tersebut atau yang lain sampai-sampai dengan uang pun boleh. Fahuma torfani ini dua pendapat yang bertolak belakang. Kalau mazhab resmi hanabila tadi selama masih ada lima benda yang itu mansus alaih maka tidak boleh pakai yang lain dalam pembayaran zakatul fitri. Selama ada tamar tidak boleh zakatul fitri pakai beras. Ini hanabila. Kebalikan dari hanabila adalah eh, Hanafiyah. Mazhab Hanafi yang mengatakan pembayaran zakatul fitri itu boleh pakai lima yang berdalil, boleh pakai yang lain, bahkan boleh pakai nilainya. Boleh pakai nilainya. Nilainya di sini boleh jadi uang, boleh jadi bukan uang namun senilai. Ya, maka zakat fitrinya baju koko karena dia ya, pedagang baju koko. Ya, maka dia bayar zakat fitri pakai baju koko senilai. Ya, fitrah yang menjadi kewajibannya. Ini dua pendapat ini kata beliau, ini nyatanya tak bertolak belakang. Pesai dan yang benar, sah membayarkan zakat fitri dari makanan, bahan makanan pokok yang dimakan oleh manusia. Hal ini karena Abu Sa'id Al-Khudri radhiallahu anhu mengatakan sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari beliau mengatakan kami membayarkan zakatul fitri di masa Nabi saw berupa satu sok bahan makanan dan adalah bahan makanan kami korma syair zabib kismis wal aqiti dan keju. Dan di hadis ini tidaklah disebutkan bur ya, gandum ya, halus. Dan aku tidak mengetahui bahasanya bur gandum halus disebutkan dalam zakat fitri dalam hadis sahih yang tegas. Namun tidaklah dilakukan bahasanya membayarkannya dengan bur itu satu hal yang jizi usah. Kemudian hadis Ibnu Abbas radhiallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan omongan yang serono dan makanan untuk orang-orang miskin. Makanya benar, makanan manusia, makanan pokok manusia itu sah sebagai pembayaran fitrah. Dipakai untuk membayarkan untuk membayar uh, dipakai untuk membayar fitrah. Meskipun tidak termasuk bagian dari lima benda yang dinaskan ditegaskan oleh para ulama fikih yaitu ulama fikih ya, yang ditegaskan oleh para ulama fikih. Karena lima hal ini dan sebagaimana yang telah disebutkan, empat darinya adalah makanan pokok masyarakat di masa Nabi. Wa ala hadha berdasarkan pendapat ini, maka boleh membayarkan zakatul fitri berupa beras. Bahkan saya berpendapat bahasanya zakatul fitri pakai beras lebih afdol daripada yang lain, daripada korma, daripada kismis. Di waktu hadir di zaman ini. Dan itu untuk di Arab Saudi, apalagi di Indonesia. Ya. Di Arab Saudi kata beliau, beras lebih baik daripada tamar. Beras lebih baik daripada kismis. Kenapa? Karena lebih sedikit biayanya dan orang pun lebih minat dengannya. Meski oh, meskipun demikian, fal umur maka keadaannya itu berbeda-beda. Maka boleh jadi di perkampungan Badui maka kumpulan korma lebih disukai daripada beras. Maka hendaknya orang membayarkannya berupa korma. Di tempat yang lain kismis lebih disukai. Maka adalah dibayar pakai kismis. Demikian juga keju dan yang lain. Ringkasnya, ringkasnya yang afdal di setiap masyarakat adalah yang paling manfaat bagi masyarakat tersebut. Ya, maka pendapat yang benar harus bahan makanan. Namun bahan makanan tadi tidak harus lima yang ditegaskan oleh para ulama fikih. Kemudian, maka dau sulusum mayitin. Ini sulusum mayitin ini ada mukodarnya ini. ini. Masak sepertiga mayit. Ya, maka maka maka siapa yang dia memiliki sepertiga hartanya mayit. Ya, bukan sepertiga badannya mayit. Ya. sepertiga hartanya mayit. Ditambah uang lil aitam untuk anak yatim. Ya, ditambah uang titipan untuk anak yatim. Adakah zakatnya? Nah, sepertiga miliknya mayit tadi adalah sepertiga warisannya mayit yang dia niatkan untuk diinfakkan di jalan Allah. Adapun sepertiga harta milik mayit, maka tidak ada zakat padanya. Liana oleh salau malik karena karena harta tersebut tidak memiliki pemilik. Dia adalah harta yang disiapkan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Adapun uang yang itu milik anak yatim, maka wajib padanya zakat. Maka wali pengurus anak yatim mengeluarkannya atas nama si yatim. Karena pendapat yang benar dari pendapat para ulama bahasanya zakat tidaklah disyaratkan padanya balik dan berakal karena zakat adalah kewajiban harta. Makanya ada yang punya ini milik anak yatim maka ada zakatnya. Maka di sini kita jumpai harta-harta yang tidak memiliki pemilik. Itu harta-harta sosial. Ya, itu tidak ada kewajiban zakatnya. Maka eh, masjid eh, punya uang 100 juta misalnya. Ya, maka 100 juta itu kan tidak ada yang milik. Tidak ada yang memiliki. Maka tidak ada kewajiban zakatnya. Ada satu yayasan sosial menerima titipan duit-duit ini untuk ini untuk itu eh, dan duit tersebut ternyata ya mengendap dalam jumlah yang besar selama setahun nah, itu tidak kena zakat karena dia tidak memiliki pemilik Ya, kemudian uh, apakah mobil pribadi itu ada zakatnya? Ya, tidak ada pada mobil pribadi zakat dan setiap benda yang digunakan oleh seseorang untuk kepentingan dirinya selain perhiasan emas dan perak tidak ada padanya zakat baik itu mobil, onta atau mesin pertanian atau yang lain. Mengat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa alal muslim tidaklah menjadi kewajiban seorang muslim dalam budak dan kudanya tidak ada padanya kewajiban zakat. Dan dikiaskan dengan mobil yang mahal, nah, dikiaskan dengan kuda-kuda yang mahal dalam hal ini. Seandainya orang punya 100 kuda, kudanya kuda-kuda mahal. Adakah zakatnya ketika dia itu cuma untuk dipelihara, tidak untuk dijual? Maka meskipun sebanyak apapun kuda tersebut, itu tidak ada kewajiban zakatnya. Demikian juga mobil, meskipun banyak, kalau mau dipakai cuma gantian, ini mobil hari Senin, mobil hari Selasa, mobil hari Kemis, mobil hari Ahad. Semuanya mau dipakai, ini bukan showroom untuk jualan, bukan. Nah, semuanya mau dipakai, sebanyak apapun mobil tersebut, dan semahal apapun, tidak ada kewajiban zakatnya. Tapi ketika diniatkan, oh ini mau dijual, maka ada kewajiban zakatnya tiap tahun bahkan. Jika seorang mau memberikan zakat kepada orang yang menerima zakat, apakah dia perlu mengkabarkan pada orang tersebut kalau ini adalah duit zakat? Jika seorang itu memberikan zakatnya kepada orang yang berhak, maka jika orang yang berhak tersebut menolak zakat dan tidak menerimanya, maka wajib bagi bagi e, zakah orang yang membayar zakat untuk mengkabarkan bahasa ini zakat supaya orang tersebut punya mengetahui keadaannya jika dia mau dia bisa menolak jika dia mau dia bisa menerima jadi ketika ada orang miskin yang terkenal tidak mau nerima zakat ketika kita membayarkan zakat menyerahkan kepada dia harus ngomong belak-belakan ini zakat ya. sehingga dia punya sikap dia mau menerima atau ya boleh saja dia menolak dan tidak menerimanya. Dan jika kebiasaannya dan dia telah terkenal mau menerima zakat, maka yang sepatutnya tidak perlu ngomong kalau ini zakat. Karena mengkabarkannya bahasanya ini adalah harta zakat, fihi nau'un minal minnah. Ada padanya nau'un unsur minnah. Yeah. Yeah ada unsur kemudian e, berjasa memberikan kebaikan sehingga ini berdampak ya, ini berdampak ya, pada hati orang yang diberi terkena merasa berhutang budi Nah, dan pemberian kepada orang miskin itu lebih afdal kalau si penerima tidak merasa berhutang budi bukan karena tidak tahu terima kasih, non karena cara e, cara penyampaian yang baik. Ini ada sesuatu untuk Anda. Sesuatu untuk Anda, maka ada kesan itu hadiah semacam itu sehingga orang tidak merasa e, down, merasa saya itu orang yang layak dikasihani. Ini adalah bentuk bentuk real saya dikasihani gitu. Maka tidak ada padanya unsur minnah. Yaitu menanam e, menanam jasa dan menanam kebaikan sehingga orang yang merasa ya, akan kemudian orang yang menerima atau orang yang ngambil itu kemudian merasa sangat ya, e, berutang budi. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ya, batalkan uh, pahala sedekah-sedekah kalian bilman niwal ada ya, dengan merasa berjasa wal ada dan menyakiti yang di yang menerima ya. Ya, Maka ketika dikatakan Pak ini zakat dari saya, nah ini ya, ah, dikhawatirkan ditakutkan ini termasuk bilmani ya, merasa berjasa yang biasanya karena orang itu merasa berjasa, nanti di antara dampaknya diungkit-ungkit di kesempatan yang lain. Karena dia merasa berjasa, telah ngasih ini, ngasih itu, telah beri ini dan beri itu. Kemudian eh, apa hukum memindah zakat dari satu tempat dari tempat wajibnya? Ya, maka perlu diketahui bahasanya zakat mal itu mengikuti tempat di mana mal itu berada. Kalau mal itu ini adanya di Jogja, ya maka dibayarkan di Jogja. Jika mal itu adanya di Jakarta, maka dibayarkan di Jakarta. Maka pembayaran zakat pada dasarnya zakat mal pada dasarnya mengikuti keberadaan mal. Dan lain halnya dengan pembayaran zakatul fitri. Itu mengikuti keberadaan badan saat matahari tenggelam di hari puasa terakhir. Maka kemudian jika jika tidak di tempatnya, maka ini pembahasan tentang masalah memindah zakat. Diperbolehkan bagi seorang untuk memindah zakatnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika dalam hal ini terdapat maslahat, maka boleh bersyarat. Contoh masalahnya jika seorang itu punya kerabat yang berat untuk menerima zakat di tempat yang lain, tidak di tempatnya, maka dia kirimkan zakat tersebut kepada mereka, ini tidak mengapa. Demikian juga manakala tingkatan ekonomi di negerinya itu sudah tinggi, sudah bagus, sudah kaya semua, maka dia kirimkan zakatnya kepada satu negeri yang penduduknya ya, lebih miskin. Ini juga tidak mengapa.